Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita selesaikan kisah seputar perang apa kemarin? Perang Banu Quraidah terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sambungan dari perang apa? Khandaq atau perang Ahzab. Kenapa diperangi Banu Quraidah waktu itu? Kenapa diperangi? Karena Banu Quraidah ternyata apa? telah membuat sakit kaum muslimin. Dengan apa? Kalau sakitnya? perjanjiannya diingkari, dikhianati perjanjiannya. Paham ya? Gara-gara Banu siapa? Banu Nadir. Huyai bin Akhtab membujuk eh, orang-orang eh, Banu Qurairah akhirnya mau sepakat untuk membatalkan apa? Membatalkan dan juga mengkhianati perjanjian. Begitu selesai perang Ahzab, Allah telah berikan kemenangan atau perang Khandaq langsung ketika segenap para sahabat meletakkan senjata-senjata mereka, Jibril datang Eh, mengatakan awadatu mustila apakah kalian sudah meletakkan sudah kalian amanahmu? Ada adapun kami falam nadha ba'da asna fala nadha ba'na fala nadha falam nadha ba'du aslihatana adapun kami gak, kami tidak akan meletakkan senjata-senjata kami setelahnya unhutilah haula berangkat lagi ke mereka ke, ke mereka siapa Banu Quraidah langsung berangkat paham ya yang awal mula 3000 pasukan tadi kurang lebihnya berangkat Naam. Nah, kita lihat lagi. Kemarin ternyata apa? Kita baru pembahasannya seputar apa? Seputar kisahnya Abu Lubabah. Abu Lubabah diutus Rasulullah untuk berangkat menemui orang-orang Banu Quraidah. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, mereka ketika melihat Abu Lubabah nangis mereka. Laki-lakinya menangis, perempuannya menangis. Seraya mengatakan, "Ya Abu Lubabah, kaifa taralana?" Abu Lubabah, bagaimana ini? Bagaimana menurut pandanganmu untuk kami ini? Ananzilu ala hukmi Muhammad qala na'am. Apakah kita harus tunduk eh, mengikuti peraturan hukum Nabi Muhammad? Apa kata Nam Abu Lubabah? Na'am iya. Ternyata Abu Lubabah nyesal. Abu Lubabah nyesal. Padahal itu kebenaran atau enggak? Kebenaran nyesal lari dia. Lari enggak mau ketemu Rasulullah, langsung lari ke Masjid Madinah, eh, Masjid Nabawi maksudnya, langsung mengikatkan diri apa? di tiang. Paham ya? Nah barakallahu fikum kabar itu sampai kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kata wa kata sampai. Setelah sampai kabarnya kepada Rasulullah apa kata Rasulullah? Da'u, biarkan dia terikat. Eh, da'u, biarkan dia terikat. Hatta yatuballah alaih sampai Allah Taala menerima taubatnya. Karena Abu Lubaba sudah benar. Abu Lubaba ketika mengatakan, "Iya, kalian harus tunduk dengan peraturan dan hukum Nabi Muhammad." Itu sudah benar, tapi dia menyesal. Menyesal karena apa? Karena Abu Lubabah ini awal mulanya memang termasuk dari bagian mereka, Bani Quraidah. Kasihan dengan mereka, merasa kasihan inilah dia nam dianggap mengkhianati apa? Allah dan Rasulnya. Paham ya? Akhirnya mengikat diri dia apa? Di tiang masjid sampai Allah Taala apa? Memberikan dan menerima taubatnya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan halaman 44 bagian bawah itu yang ujung-ujungnya Banu Quraidah tetap apa tunduk dengan hukum ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. malam lamma nazalu ala hukmihi sallallahu tatkala mereka semuanya tunduk dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil Aus, Aus berkata, "Siapa Aus ini? Siapa Aus antum? Siapa Aus itu?" Berkatalah Aus, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa Aus?" Siapa? Abu Lubabah. <laughs> Masya Allah. Abu Lubabah lain lagi. Aus. Nah kita lihat kemarin kan. Ada Aus, ada ini. Ah, coba tak tanya. Insya Allah yang paham bisa jawab. Siapa Aus? Eh? Marga? Jangan tertukar. Aus. Marga orang-orang apa? Ansar. Tertukar. Yahud mati kata. Banu Quraidah, Banu Nadir, Banu Kain Qainuqa', Qainuqa'. Jangan keliru, Qainuqa'. Ayo, coba antum jawab. Banu Nadir, Banu Quraidah satu lagi? Eh, Qainuqa', Kain. Akhirnya enam. Faham ya? Nah, Berkatalah Aus, Aus ini dari kabilah Ansor, Aus dan Khazraj. Saya jangan keliru. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, qad fa'alta fi Bani Qainuqa' ma qad 'alimta wa hum wa ikhwatina al-khar ikhwatina al-Khazraj. Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah memperlakukan kepada Bani Qainuqa' eh, sebagaimana engkau mengetahui bahwa mereka adalah hulafa, hulafa itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu mereka khain hulafa itu sekutu. Nah ya? Kalau pemimpin khulafa, khulafa sekutu, halif. Nah, yang mana mereka adalah sekutu-sekutu sekutu-sekutu kami, saudara kami Khazraj. Wa haula mawalina mereka adalah pendukung-pendukung penolong kami. Faqala ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum? Apakah kalian ridha? Eh, kalau seandainya menghukumi di tengah-tengah mereka adalah salah seorang dari kalian, qalu bala. Mereka mengatakan tentu ya Rasulullah qala fadzaka ila Sa'ad bin Mu'ad. Kalau begitu, pergilah kalian kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, sahabiyun janil. sahabat yang mulia yang ketika meninggal meninggal dunia apa yang terjadi? Eh? Sampai disebutkan arsy Allah Taala bergetar. masya allah Sa'ad bin Mu'ad Rajul anhu. Wa kana Sa'adun idzaka qad asabahu jurhun fi akhalihi. saat itu saat lagi posisinya apa? Luka. Nah, tertimpa badannya luka fi akhalihi Akhanihi bawah itu sebutkan, aku lihat. Akhanihi waridun fi wasir dira' yaitu beliau pasti lagi luka di urat. Warid urat. Urat yang ada di tengah apa? Tengah lengan bawah, dira'. Uratnya ada yang, luka. Paham ya? enam urat. Eh, enam. Kemudian waqad darabalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid dan saat itu Rasulullah memberikan eh, telah memberikan, membikinkan untuk dia suatu suatu apa suatu kemah tenda di masjid. Liya'udahu min qaribin agar apa? Agar bisa orang-orang yang mau menjenguk dan melihat nam atau kalau seandainya mau kembali biar dekat tempatnya. Fa ba'atha ilaihi sallallahu kemudian Nam Rasulullah mengutus kepadanya, fadi'a bihi didatangkanlah. Diutus nam atau apa? Untuk bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, akhirnya datangkan saat bin kepada Rasulullah SAW. Waktu watta'u lahu ala himar. Waktu itu posisinya apa? Mereka mengantarkannya siapa? Saat bin tersebut eh, di atas keledai. Naam. Wa ikhwatu minal Aus dan saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya dari kalangan Aus. Haunam. Wa ikhwatuhu minal Aus haulahu muhituna bihi. Saat itu saudara-saudaranya dari kalangan Aus di sekelilingnya mengelilingi Sa'ad bin Mu'ad. Wahum yakulun. perhatikan, mereka mengatakan ya Aba Amr, wahai Aba Amr, ahsin fi mawalid. Berbuat baiklah engkau. Kalau membuat apa hukum kepada apa? Kepada pendukung-pendukung maksudnya itu sama-sama nam barakallahu fikum saat itu marganya, sama-sama ansar itu loh. Paham ya? Naam. Falamma aksaru alaih, kemudian tatkala sudah mulai banyak banyak yang bicara-bicara seperti itu, Nah barakallahu fiikum. Qala laqad ana li Sa'din. Sungguh telah datang waktu untuk saat Ana itu telah datang waktunya. Allah ta'khudahu fillah law la'im. Di situ ujian. Paham ya? Yang minta orang-orang Ansar, orang Aus. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad bagian dari situ. Paham ya? Bagian dari mereka. Nah, diminta oleh orang-orang apa? Orang-orang Aus tadi itu, nah barakallahu fiikum orang-orang Ansar agar apa? diminta agar berbuat baik dengan apa? Dengan mereka di dalam menetapkan hukumnya. Nah, di sini ujian, milih siapa? Kalau milih syariat enggak pandang bulu. Paham ya? Mau bilahnya, marganya, al-haq yang tegakkan. Kita lihat. Nah, kita lihat bagaimana hukumannya nanti. Ini kan berkaitan masalah hukum apa sih? Menghukumi siapa sih? Banu Quraidah kan? Yang karena melanggar perjanjian akhirnya dikasih hukuman nanti kan? Kita lihat lagi. Nah, barakallahu fikum. Laqad ana lista'din alla ta'khudahu fillahi matala'im. Di Disi, sinilah sungguh telah datang waktu untuk Sa'ad bin Mu'ad agar apa? Agar tidak mengambil rasa takut sedikit pun celaan orang yang mencela di jalan Allah Subhanahu wa taala. ar rijalun min qaumihi la Bani Abdul Ashhal. Kemudian ada sekelompok lelaki yang kembali dari kaumnya menuju Bani Abdul Ashhal. Fana'u ilaihim Bani Quraidah. Akhirnya mereka pun apa? nah barakallahu fikum memberikan kabar kepada mereka tentang Bani Quraidah. Falamma dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala dekat dan datang nah dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qumu ila sayyidikum. Nah, ketika sudah mendekat Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Berdirilah kalian, sambutlah pemimpin kalian." Paham ya? Maksudnya siapa? Sa'ad bin Nah, Naam. Faqama ilaihi muslimun, kemudian kaum muslimin mereka berdiri semuanya. Faqalu mereka berkata, "Ya saat wah Sa'ad, qad wallaka Rasulullah sallallahu al-hukma fi Bani Quraidah." Sungguh Rasulullah telah mewakilkan kepadamu, menyerahkan urusan kepadamu tentang apa? Menghukumi atau tentang apa? Hukuman bagi Bani Quraidah. Paham ya? Diserahkan urusannya kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ternyata Sa'ad bin Mu'ad menghukuminya apa? Seperti hukuman yang Allah tetapkan dari atas langit yang tujuh. Di akhir hadisnya kita sebutkan. Di akhir hadis nanti akan kita sebutkan kita baca. Naam. Faqala 'alaikum bidzalika ahdullah wa mitsaquhu anna al-hukma fihim kama hakamtu. Naam. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengatakan wajib atas kalian untuk komitmen pegang kuat-kuat eh? janji Allah bahwasanya hukum menghukumi mereka sebagaimana aku hukumi. Maksudnya apa? Maksudnya kalian tunduk dengan hukum yang aku tetapkan itu loh. Karena yang aku hukum yang aku tetapkan tersebut adalah hukum yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan dari mana? Dari atas langit yang tujuh. Jadi kalau aku tetapkan kalian harus komitmen, harus pegang erat-erat hukum tersebut, ketetapan tersebut. Kalau mereka mengatakan na'am iya. Qala wa 'ala hahuna. Nah, kalau di sini untuk siapa yang di sini sekarang? Ini nanti di sini maksudnya siapa kita lihat. Wa asyara ila nahiyati allati fiha Rasulullah. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada tempat yang eh, di sisi yang tempat yang di sisi ada tempat yang itu ada Rasulullah SAW. Wa huwa mu'ridun an Rasulillah SAW dalam keadaan Nam Sa'ad bin Mu'adz malu gitu loh. Karena di situ ada Rasulullah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz menetapkan hukum, itu ada Rasulullah sehingga beliau berpaling saat bin Berpaling kenapa? Berpaling dari Rasulullah SAW ijlalan lahu, memuliakan Rasulullah SAW. Paham belum? Malu. Karena ada Rasulullah Sallallahu SAW situ. Cuma Rasulullah sudah masalahkan. Kamu yang hukumi. Kamu yang menetapkan hukum untuk Banu Quraidah apa hukumannya. Nah, kita lihat sini. Faqala Rasulullah SAW, na'am. Kemudian Rasulullah SAW ketika diisyaratkan tadi itu, beliau mengatakan na'am iya. Maksudnya bagaimana? Memang seperti itu. Kalau saat bin Mu'ad tetapkan hukum, kalian harus nurut semuanya. Karena hukum yang ditetapkan oleh saat bin itu adalah hukum Allah yang Allah, Allah Ta'ala tetapkan dari atas, dari atas langit yang Tujuh, Kita lihat. Faqala Saadun ini akum fihim. Saat berkata sesungguhnya aku menghukumi mereka dengan suatu hukum ketetapan hukum antuk tala muqatilatu muqatilatuhum. Masya Allah ngeri sekali. Orang-orang Banu Quraidah yang batalkan ikut batalkan perjanjian dengan Rasulullah, eh? mereka semua kaum lelakinya, lelakinya dibunuh mereka semua, dibunuh. Ini hukum yang pertama. Mereka semua dibunuh yang ikut, perang kemarin. Perang apa? Honda, Bunuh. Wa tusba Nah, kemudian apa? Eh, anak-anak eh, mereka, perempuan-perempuan mereka tawan. Tawan. Hukumnya ini. Berat lah hukumnya? Berat. Langgar perjanjian. Ikut perang Honda, Eh, sampai berapa jumlahnya? Sepuluh ribu kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad hakamta fihim hukmillah min fawqi sab'ati arfi'ah." Eh, al itu na barakallahu fikum enam bawah sebutkan bawah itu Artinya maksudnya adalah jamur raqi' wa hiya min asma'is sama wal makna min fawqi sab'i samawati maksudnya. Rasulullah setuju langsung. Rasulullah mengatakan, "Sungguh engkau telah menetapkan hukum wahai Sa'ad bin Mu'adz untuk Bani Quraidah dengan hukum Allah yang ditetapkan dari atas langit yang tujuh." Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Makanya keutamaan besar sekali kan ketika meninggal dunia na barakallahu fikum ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'ad bergetar arsy Allah taala karena matinya Sa'ad bin Mu'ad na'am sekali lagi fa amara Rasulullah SAW an yuqtal man anbata minhum langsung sudah tetapkan hukumannya ya dibunuh Nah, yang mereka kemarin ikut perang dibunuh mereka semuanya, laki-lakinya. Yang perempuan-perempuan, anak-anak ditawan. Paham ya? Kita lihat. Tapi ada nggak yang dibunuh perempuan? Ada satu. Oknum perempuan satu. Namanya Banana. Paham ya? Nah, Banana ini perempuan yang satu-satu perempuan dibunuh, yang lainnya dibunuh mah. Banana ini dibunuh kenapa? Karena waktu itu dia nah barakallahu fikum melempar batu ke arah kepalanya Khalid bin Suaid. Salah satu salah satu sahabat terbunuh. Nah, kita lihat nanti biar tahu jelas. Akhirnya Rasulullah merintahkan agar apa? Agar orang-orang yang sudah tumbuh di antara mereka tumbuhnya dewasa. Yang dewasa dibunuh semua. Nomor 4 lihat bawah itu anbatay zuhara sya'ru anatihi yang sudah muncul ya sudah muncul enam sudah tumbuh bulu kemaluannya maksudnya sudah dewasa. Paham ya? Yang sudah dewasa dibunuh semuanya. Wa man lam yakun anbat turik. Yang belum tumbuh dewasa ditinggalkan. Anak-anak berarti kan? Ewa. Nah, kemudian apa? Fadaraba anaqahum fi khanadik kemudian langsung eh, tebaslah leher-leher mereka di parit-parit hufirat fi suqil Madinah yang digali di pasar Madinah. Saya di tebas langsung penggal lehernya. Walam yaktul minan nisa ahadan siwa imra'atin wahidah ini. Dari kalangan wanita enggak ada pun yang dibunuh. Paham ya? Kecuali satu orang wanita, wahia bananah ini. Ya, ini ya. Bananah imra'atul Hakam Al-Quradi. Banana istrinya Hakam Al-Quradi ini. Dibunuh dia. Kenapa? Li'annaha kanat tarahat 'ala ra'si Khallad bin Suwaid, faqatalathu Allah. Dikarenakan wanita tersebut banana, istrinya Hakam Al-Quradi ini waktu itu pernah melemparkan batu. Eh? Nah, ke mana? Melemparkan batu ke kepalanya Khalid bin Suwaid hingga terbunuh. Paham ya? Akhirnya tuh kan itu. Setelah selesai bagaimana perang Banu Quraidah? Wa qassama amwala Bani Quraidah 'ala muslimin. Akhirnya apa? Harta-hartanya Banu Quraidah dibagi. Eh, dibagi untuk kaum muslimin Liradil sahmun walil faris seratu ashum. Untuk orang yang berjalan kaki satu bagian, sedangkan untuk penunggang kuda tiga tiga bagian. Wa qad tusyhida yaumal khandaq wa yaum Quraidah nahmal 'asharah. Jumlah totalnya kurang lebih yang mati syahid